Sekarang soal-soal sunnah itu ada dua macam. Ada soal sunnah yang boleh jamaah, apa yang sunnah jamaah, yang sunnah sunnah tidak jamaah. Jadi sunnah tidak jamaah. Dijalankan ya boleh saja. Soal boleh boleh, tapi tidak sun sunnah. Jadi boleh tapi tidak sun sunnah. Kalau itu teori apa tidak sunnah dijalankan tidak ada pahal hanya Karena tidak ada sunnahnya. Soal boleh boleh. Tapi kalau niatnya saya murid orang ngajari, niat ngajari dapat ya ganjaran mengajari. Nah, jadi soalnya sunnah itu ada yang sunnah berjamaah, yang berjamaah ada sunnah yang tidak jamaah. Sholat duha, sholat tasbih ini tidak sunnah berjamaah. Umpama dijalankan dia ya tidak dosa, dia tidak fatal, dia tidak dosa ya. ya diatur tapi bid'ah itu bid'ah itu mubahah bukan bid'ah muhar haramah dan bukan bid'ah makruha. dia mubah mubah pun nak boleh gitu. tidak sampai akhirnya haram gitu orang sholat tafsir secara haram tidak susah tidak, tidak dosa atau makruh tidak ya mubah mubah wa menang boleh sendiri apa-apa Okay. Cuma orang tanya, nah kalau ubah itu ada ganjaran atau tidak? Ya itu tidak sunnah loh. Tidak sunnah tidak ada ganjaran. Yang ada ganjaran itu yang disunatkan oleh Nabi. kau niatnya saya niat mengajari buruk, ganjaran ganjaran mengajar, mengajar. Sudah bisa orangnya sudah silahkan lepaskan. Ya, itu masalahnya. وقال بعضهم إذا صليت ليلا كان الذي ينبغي أن تصلى بتحرمين وتشهدين وتسليمين ركعتين بعد ركعتين Sekian ulama menjelaskan kalau sholat tasbih itu dijalankan di waktu malam, ya afdolnya jalankan dua rakaat malam, dua rakaat malam. Jadi dua tuh empat oh ya. Sholat duha itu empat rakaat, kalau dijalankan malam, ya boleh empat sekaligus. Tasbih tadi. Salat tasbih tadi. Salat tasbih tadi empat rokaat. Kalau dijalankan malam, ya boleh sekaligus empat. Tapi baiknya kata Pak Abdul Ulama dua rokaat malam. Terus lagi dua rokaat malam. Ini lebih abdul. Kata Pak Abdul Ulama. Hmm. Sudah. Lalu wa insul naharon kalau dijalankan waktu siang fabi taharrumin wahidin wa tashahudin wahidin arba'a raka'atin jumlatan wahidah kalau dijalankan di waktu siang empat rakaat sekali gus ini abdulnya tapi orang yang masih sekali saya salam salam takbir bagaimana sampean Jasal beteng dua rakaat salam, dua rakaat salam, siang atau malam atau boleh mendak? Ya boleh. Ada yang jawab lagi tidak, kalau saya empat kali lebih enak. Empat apa? Empat rakaat sekali, Terus, itu tidak pikiran, paling enak. Siang malam ya boleh. Cuma ada sebagian ba'duhum ba'dul ulama mengatakan kalau malam jalankan dua rakaat salat ini abdulnya menurut ba'dul kalau siap empat rokaat sekali Nah yang empat rokaat sekali tadi tanpa tasahud awal maka diterangkan bi tasahud wa tasahudun wa tasahudin wahidin tasahud satu akhir sudah lantas keistimewaan saat ini diisi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar ada dua macam termasuk ini. Kalau sudah niat usali usalli sunnah tasbih rakaat ini umumnya tarfa lillahi ta'ala Allah Akbar ya Allah katsira terus Fatihah surat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 15 kali. Terus ruku ya subhanallah azim wa bihamdih terus tambahin subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wa akbar 10 kali. Waktu semi Allah hamidah juga begitu, baca 10 kali. Waktu sujud 10 kali. Waktu duduk 10 kali. Waktu sujud 10 kali. Duduk istirahat 10 kali. Jadi berapa ini? 75. Sudah. Setiap rokaat 75. Jadi 4 rokaat berapa? 300. Jadi saat tasbih ini berisi apa? بالسيجارة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ليه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الذي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتنهم هم ذكرته Jadi ya tentu agak lama. Nah, maka ini kesempatan kita jalankan apalagi yang masih kuat. Karena 300 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi setiap rakaat 75 Maka diterangkan di sini ada dua macam tadi. Nah, itu macam. Sudah. Nanti yang terakhir sesudah tasyahud saja sepuluh kali. maka setelah diterangkan macam-macamnya, dan terangkan wayan bagi lil mutanasik orang alibadat Allah yada'a rizqala fi kulli isbu'in aw fi kulli Walik apalah kalau orang ahli ibadah jangan meninggalkan dalam setiap seminggu atau setidak-tidaknya setiap sebu, sebulan dalam Jadi caranya sudah jelas pada setelah Fatihah 15 kali, dalam rukuk 10 kali, dalam tidak 10 kali, dalam sujud 10 kali, dalam duduk di antara sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, duduk istirahat sepuluh nah, terakhir sesudah sahut sepuluh hari karena nggak ada nggak ada duduk istirahat jadi sepuluh dari nah, suratnya biasa surat biasa saja jadi orang membaca surat sunnah ini suratnya biasa biasa enggak enggak enggak apa ya kul ya atau apapun ya kalau di apa ya boleh surat panjang apa ya enak umpamanya surat duha atau apa hisma atau apa ya terserah surat itu malah terserah <coughs> mana kuatnya dia kalau dia kuat panjang ya lebih baik kalau tidak ya tidak sekarang masalahnya kalau orang surat tasbih tadi zikir biasa itu di, di dihilangkan apa tetap dibaca? Tetap di baca Sunnahnya saja. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jangan dihilangkan. Ya tetap sunnah-sunnah. apa Rabbana lakal hamdu ya tetap Rabbana lakal hamdu apa, apa mestinya ditambahi jadi umpamanya ruku ya Subhana rabbil azim wa bihamdi Subhana rabbil azim wa bihamdi Subhana rabbil azim wa bihamdi Subhana Allah walhamdulillah wa ilaha illallah Allah itu akbar sepuluh سمع الله لمن حمدنا ربنا لك الحمد من السماوات والارض من ما شئت من شيء بعد يبيسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ربي اغفر لي وارحمني واشف لي وارفعني وارزقني واهديني وعافني واعف عني يا تتعب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله وانت ini masalah masalah masalah sekian الله Allah alam bismillah jika orang hendak baca Fatihah yang sakit maka nasihat afiat Al-Fatihah. Jika ada yang hendak baca Fatihah dan ada orang mau perpergian Al-Fatihah. Iya, Ada beberapa masalah Termasuk ada orang tanya, apakah anak angkat yang diharamkan? Anak angkat tidak ada yang diharamkan. Artinya orang mengambil anak angkat, boleh saja. Orang mengambil anak angkat boleh. Hanya masalahnya nantinya ini maharim atau tidak mahar, ini masalah. Kalau orang mengambil anak angkat ya boleh saja atau oleh oleh orang tuanya diizinkan kan boleh laki atau perempuan. Cuma jadinya nanti, kalau ambil anaknya orang lain, anggap ini suami istri. ya, anggap. Terus mengambil anak, an anak angkat, ya, laki. Anggap umurnya masih bulanan atau tahunan, terserah. Sudah diambil anak orang lain. Besar, besar, besar, besar, balik ini anak. Karena anak ini orang lain, balik. Ini bukan mahal sama ibu angkat ini setelah anak ini balik, jadi apa? Ajnabi. Artinya batal wudhu, tidak boleh bergaul bebas. Nah ini saja masalahnya. Umpama bapak angkat mati, lama-lama lama-lama lama anak ini sudah besar, umur 19 atau 20 tahun, boleh mengawini buah angkat. boleh gak? Boleh. Nah, apa-apa. Nah, ya anak anak. Agak lama boleh saja. anak. Anak angkat itu anak Sekarang sebaliknya ada suami istri mengambil anak angkat perempuan. Ya, umur umur bulanan anak orang lain sudah anak ini besar besar besar besar besar balik sama bapak angkat ini batal wudhu tidak boleh bergaul bebas. Tidak boleh, udah bebas tidak boleh. Oh. Lama-lama anak ini umur 17, 18. Kalau bapak angkat, dikawin sekali. Boleh nggak? Boleh. boleh. tidak apa-apa. Wah, anak-anak antimun nih. <laughs> Anak-anak antimun.